Ikhwati fi din, azan wa iyyakum kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah taala atas nikmat dan karunia Allah atas petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kesempatan dan kemampuan untuk kita duduk bersama dalam majlis ilmu yang mulia ini di salah satu rumah di rumah Allah taala. Kita berharap pada Allah semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat dan kita bisa ambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari ini untuk kebaikan kita dalam mencapai kehidupan dunia akhirat yang bahagia. Ikhwati fidin rahimani rahimakumullah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Seperti tadi disampaikan kajian kita pagi ini dengan tema rumah tanggamu bagikan surgamu. Ini mengandung makna bahwasanya sejauh mana kita membina keluarga kita maka disitulah kebahagiaan kita rasakan bersama dan kita harus menyadari bahwa nikmat besar dari Allah Ta'ala ketika kita telah dapatkan kenikmatan berupa istri salihah sampai-sampai digambarkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis man razaqahu Allahu mar'atan salihatan faqad a'anahu ala syitri dinihi falyattaqillah fi syitri sani beliau bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang Allah berikan rizki berupa istri solihah. Sungguh Allah telah menolong ia separuh agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah dalam separuh yang kedua. Dalam riwayat yang lain, "Idza tazawajal 'abdu faqad istakmala nisfud dini." Bila seorang hamba dia menikah maka sungguh telah sempurna separuh agamanya. Falyattaqillah fima baqiya. Bertakwalah kepada Allah pada separuh yang sisanya. Ikhwati fiddin, a'azzal iyyakum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingat juga bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan dalam Islam ini dengan tujuan agung dan mulia. Pertama, menjaga kehormatan kita Bani Adam, seorang insan. Allah anjurkan dengan syariat menikah ini guna menjaga kehormatannya. Kedua, untuk menjaga nasab keturunannya dan yang lebih dari itu adalah menjaga agamanya dan sungguh tidak akan didapatkan kehidupan itu tenang tentram harmonis romantis kecuali dalam kehidupan rumah tangga setelah pernikahan adapun orang yang berkumpul di luar nikah walaupun dia berpasangan laki perempuan tapi di luar nikah mereka berkumpul baku piara ya layaknya suami istri tapi bukan suami istri ini sungguh tercela hina dan akan menuai petaka karena Allah tidak ridhoi perzinahan itu terjadi hilang nasab tak ada nasab baginya bagi anak-anaknya sehingga antum renungkan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Renungkan firman Allah Ta'ala. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا Allah katakan dan di antara tanda dari tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala Allah telah ciptakan bagi kalian para lelaki pasangan hidupmu yaitu wanita dari jenismu, jenis manusia maksudnya. Dan Allah sebutkan tujuannya litas kunu ilaiha supaya kalian tenang, tenteram, damai dan condong padanya sehingga menjadi tenang kehidupanmu. Dan Allah ciptakan di antara kalian berdua Sepasang suami istri adanya cinta dan kasih sayang. Saling mencintai, saling menyayangi. Dan Allah katakan, Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sungguh di dalam hal yang demikian, ada tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Allah mengajak kita coba gunakan akal sehat, gunakan pikiran yang sehat. Dengan pernikahan itulah terjaga kehormatan diri seseorang, terjaga kehormatan keluarga, jelas nasabnya, garis keturunannya, dan terpatri dua keluarga besar menjadi satu keluarga dari pihak laki dan pihak wanita yang menikah dan terikat dalam akad nikah. Ini adalah merupakan tanda keagungan Allah dan ini dampak baik dari syariat yang suci ini. Hadirin rahimani rahimakumullah. Allah sebutkan demikian beda dengan orang berzina yang melahirkan penyesalan kesedihan yang berkepanjangan ya dan juga derita yang terus sepanjang masa dirasakan oleh perempuan ataupun laki-laki karena Pak malu yang tak bisa hilang lahir anak di luar nikah tidak ada kehormatan padanya Islam tidak inginkan seperti itu sehingga Allah katakan Allah syariatkan menikah ini supaya kalian dapatkan ketenangan dan ketentraman. Ingat para wanita, Allah ciptakan kalian seperti itu tujuannya. Untuk kalian bisa menjadi penenang, penentram yang menghadirkan ketentraman, kedamaian pada suami kalian. Dengan cara apakah bisa? Kata Syekh Salih Fauzan, hafizahullah taala, kalian wanita tidak bisa memberikan ketentraman, ketenangan pada suami kalian kecuali jika kalian paham betul hak-hak suami kemudian kalian tegakkan dan tunaikan hak suami kalian sehingga suami akan merasakan ketenangan dan ketentraman Mungkin tadi kita dengar bersama kenapa kita temaknya rumah tanggamu bagaikan surgamu. Sungguh hadirin yang dimuliakan Allah. Surga itu yang digambarkan Nabi SAW secara ringkas. Itu di dalamnya adalah istananya megah. Bidadarinya cantik luar biasa. Baik ahlaknya. Baik tutur katanya. Baik pergaulannya sopan perangainya, dan amat cantik menawan sikapnya dan penampilannya. Begitu keadaannya. Dan tidak bisa dibayangkan dalam benak manusia nikmat dan indahnya surga itu. Lalu apakah dengan rumah tangga? Di dunia ini tidak ada tempat yang lebih menenangkan jiwa, menenteramkan hati, kecuali rumah yang Allah anugerahkan bagi kita. Ingat, kita diberi rumah oleh Allah Ta'ala itu anugerah besar. Seperti Allah katakan, Wallajanakum buyutan sakanan lakum. Allah jadikan rumah untuk kalian sebagai tempat yang menenangkan kalian. Ya, disebutkan demikian oleh Allah. Nikmat rumah yang Allah berikan kepada kita tempat kita di situ bernaung ketika kita kena panas terik matahari berlindung dari malam yang ketika dingin suasana malam dan angin dan tempat kita menjaga rahasia nah kalau di rumah kita sudah punya Allah kasih rumah kemudian istri solihah ada di rumah subhanallah hadirin itulah kunci bahagia kita dapatkan Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Arbaun minat sa'ada." Empat dari kebahagiaan. Siapa yang memiliki empat ini, niscaya bahagialah hidupnya. Yang pertama adalah mar'atus solihah. Wanita solihah. Istri yang solihah. Yang keduanya baitul wasi rumah yang luas. Yang ketiganya markabul hani, kendaraan yang nyaman, kendaraan yang memadai. Yang keempatnya jarus soleh, tetangga yang baik. Empat kunci kebahagiaan ini. Dan ya fila barakallahu fikum. Beliau Nabi saw dari sahabat Ubah ibni Amir radhiyallahu taala pernah beliau ditanya oleh sahabat ini apa kata Ubah ibni Amir radhiyallahu an kultu aku berkata ya Rasulullah man najat ya Rasulullah apakah yang bisa menyelamatkan kita ya perkara apa yang menjadi keselamatan bagi kita maka beliau pun bersabda, pertama, amlik lisanaka, kendalikan lisanmu. Jangan sembarang bicara. Yang kedua, waliyasaka baituka, luaskan rumahmu. Yang ketiga, wa abqi ala khati'atika. Kau tangisi kesalahan-kesalahanmu. Ini hadis lewat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi dan dihasankan Syekh Albani rahimahullah taala. Perhatikan afila barakallahu fikum di zaman fitnah melanda. Solusi yang paling mudah bagi kita di antaranya banyak diam betah di rumah. Karena ketika kita di rumah akan lebih mudah kita menjaga untuk tidak terlibat dalam fitnah. Maka beliau perintahkan luaskan rumahmu. Bukan berarti antum punya rumah, kita punya rumah yang suada ini tambah besar lagi, tambah besar lagi. Bukan itu. Tapi bagaimana rumahmu yang sekarang engkau tinggal itu terasa luas. Ya fila barakallahu fikum sebenarnya luas itu karena hati saja. Biarpun di dalam istana yang megah dan luas, besar, kalau hatinya sempit, sesak, sedih, dirundung sedih, tentu merasa sempit hidup seakan dunia, sesak baginya. Tapi biarpun dalam penjara sekalipun istilahnya, seperti Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di penjara, walaupun sesak di balik tralis besi, namun hatinya luas, kayak bebas di alam luas. Karena karena ia merasakan ya kebebasan dari Allah taala hatinya bisa ibadah kepada Allah leluasa. Nah, ya fila barakallahu seperti yang Allah katakan ya untuk apa? Lapangkan dada. Bagaimana kita melapangkan dada kita padahal Allah ciptakan seperti ini maksudnya sabarkan dirimu, hatimu tabahkan. Itu maksud lapangkan dada. Begitupun luaskan rumahmu. Apa maksudnya? Nah di sini supaya rumah kita itu menjadi seperti bagikan surga di dunia bagi kita, tempat yang menenangkan dan menenteramkan kita, yang menyenangkan bagi kita. Bagaimana upaya kita? Nah, ya fila barakallahu fikum untuk perkara ini paling tidak karena rumah itu adalah isinya suami istri dan anak utamanya. Maka yang pertama yang pertama upaya kita untuk membenahi rumah tangga kita agar rumah tangga itu menjadi nyaman, aman, tentram, tenang, damai, harmonis. Bagaimana caranya? Pertama, husnu ikhtiyari zaujah. Pertama, kita bagus dalam memilih istri. Ini pangkal utama. Ya. Sebab apa ya fila barakallahu fikum? Seperti disampaikan Nabi SAW tadi bahwa kunci bahagia yang pertama itu wanita salihah itu bahkan dalam hadis Imam Bukhari Muslim beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menghabarkan kepada kita tunkahul mar'ah li arba'in wanita itu engkau nikahi karena empat li jamaliha limaliha lihasabiha lidiniha beliau katakan engkau nikahi wanita karena cantiknya karena hartanya karena nasabnya yang keempatnya karena agamanya tapi beliau dari empat kriteria ini pilih yang agamanya bagus pilih wanita yang beragama engkau pilih yang cantik boleh terserah asalkan dia solihah. Dan kalau engkau tidak hiraukan kesolehannya, engkau hanya terpaku dengan kecantikannya, resikomu sendiri nanti tanggung. Dia tidak ngerti ilmu agama, tidak ngerti agama, tidak tahu ya Allah Ta'ala. Pinter berdandan, pinter bersorek cantik memang tampilannya. Tapi nggak bisa mendidik anak, tidak bisa mengajari anak, tidak bisa berbakti pada orang tua, tidak mengerti hak suami, maka ibarat neraka bagimu nantinya rumah tanggamu. Hatimu akan menjadi sempit, sakit, dan berbagai macam petaka. Beda dengan wanita cantik, solihah. Itu kesempurnaan di atas kesempurnaan atau kebaikan di atas kebaikan. Karena apa? Agama yang menjadi baik. Cantik itu dari ahlaknya. Hadirin jadi muliakan Allah walaupun dia cantik rupanya tapi alatnya rusak. Gampang selingkuh, gampang ini, gampang itu. Apa kamu senang? Tentunya menjadi sakit hati. Tapi kalau wanita yang solihah, dia akan takut kepada Allah. Kau boleh pula pilih hartanya. Yang kaya raya, boleh. Namun ingat, kalau kamu hanya pilih itu, nanti kamu jadi budaknya. Kamu dipekerjakan urus hartanya. Kamu nggak bisa menikmati suasana romantis dengannya. Kamu nggak bisa menikmati tenangnya ibadah kepada Allah Rabbnya. Dan kamu jadi budaknya hari-hari diperas tenaganya. Bahagia begitu? Tidak. Atau engkau pilih keturunannya, apa yang menjamin keturunannya? Kalau engkau lihat keturunannya, pilih yang baik keturunannya. Bukan bangsawanannya, tapi kesolehan orang tuanya. Karena apa? Anak gak jauh dari orang tuanya. Ibarat buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Nah kemudian yang paling utama adalah agamanya dia. Yang kau pilih wanita yang beragama. Karena yufilah barakallahu fikum. Tidak hanya satu dua hadis. Beliau pun sampaikan nasihat berikut. Dalam hadis yang lain beliau bersabda la yattakhid ahadukum qalban syakira lisanan dzakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah Hadis sirat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi Nabi SAW bersabda mestinya kalian menjadikan hati-hati kalian selalu bersyukur lisan-lisan kalian selalu berzikir dan kalian jadikan atau ambillah istri yang mukminah kalian ambil nikahi wanita mukminah yang akan membantu akhiratmu yang mendukung akhiratmu itu nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang pertama langkah kita memilih istri yang paling baik, yang beragama. Dan sisi lain, beliau mengingatkan kita, iya kum diman, hati-hati kalian, jangan kalian, jangan sampai apa? Hati-hati kalian dari hadra'ud Apa itu hadra'ud ya Rasulullah? Beliau jelaskan, almar'atul hasna fil mambatisu. Kalian hati-hati jangan ambil wanita cantik tapi lingkungannya rusak, jelek. Lingkungannya di situ tukang mabuk, tukang judi, tukang berkelahi, tukang tawuran. Ya, pokoknya yang rusak jangan kalian ambil di situ. Walaupun dia cantik. Karena ayo ya fila barakallahu fikum lingkungan akan pengaruhi kepada tumbuhnya seseorang. Itu hati-hati kata Rasulullah SAW. Dan juga jangan kalian pilih cantiknya tapi juga perhatikan kecerdasannya. Belum melarang kita menyusukan anak pada wanita idiot. Khawatir menurun idiotnya. Cari yang cerdas. Itulah Islam membimbing kita Jangankan membangun rumah tangga ya ikhwah. Kita bangun rumah saja antum lihat. Kualitas besinya dipilih yang bagus. Sengnya pilih yang bagus. Semennya yang bagus. Pasirnya yang bagus. Apa antum mau bangun rumah dengan lumpur? Cari pasir yang bagus yang gak berlumpur. Begitu. Cari batu yang bersih yang gak berlumpur. Kenapa? Supaya kuat. Rekatnya bagus Kan begitu. Masya Allah. Hanya urusan bangun rumah saja kita pilih kayunya yang bagus. Materialnya bagus. Ini urusan besar rumah tanggamu. Yang akan menentukan senang dan tidak senangnya, bahagia dan celakanya dirimu. Maka yang pertama-tama beliau Rasulullah SAW ingatkan, baik-baiklah dalam menentukan pilihanmu menentukan ya calon istrimu dan beliau sampaikan tadi bahwasanya kunci bahagia itu ada empat pertama pada wanita solehah dalam hadis sana sebutkan tiga ya tapi tidak mengapa ada sebutkan juga empat hadis yang tiga dari Sa'id bin Abi Sa'ad bin Abi Waqqas Beliau mengatakan bersabda Rasulullah SAW min sa'adat ibni Adam salasa. Bahagianya anak Adam tiga. Kuncinya mar'atus solihah istri solihah. Keduanya maskanus soli rumah yang baik. Yang ketiganya mereka soli kendaraan yang baik. Nah di dalam yang lain tambah satu lagi tetangga yang baik. Nah, yang bila barakallahu begitu pun sebaliknya min saqawat ibni Adam ya sengsaranya anak Adam itu karena tiga faktor yang pertama mar'atus su istri yang jelek jelek ahlaknya buruk agamanya buruk ahlaknya bukan buruk rupanya yang kedua kanusu rumah yang jelek artinya rumah yang tidak memadai yang ketiganya marka busuk kendaraan yang jelek. Kendaraan yang bikin susah, rusak, bobrok. Jangan ambil yang itu. Yang layaklah. Ditambah satu lagi tetangga yang rusak, yang jelek. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini langkahnya kalau suami sebagai seorang laki-laki tepat memilihnya sungguh engkau tidak salah memilih perhiasan untuk kau simpan dalam rumahmu. Sebab kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia mata dunia itu ibarat kenikmatan memang. Perhiasan dan sebaik-baik kenikmatan dunia, sebaik-baik perhiasan dunia itulah mar'atu solihah, Wanita solihah. Apa yang beliau sampaikan ini adalah nubuah. Berita kenabian dari Allah Ta'ala sumbernya. Kalau engkau inginkan kenikmatan yang tak akan pernah habis dan tidak akan pernah jemu engkau menikmatinya, ambillah istri solihah. Kenapa? Dia itulah sebaik-baik wanita di dunia. Yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baik wanita itu beliau sampaikan dalam hadis sahih dalam Sahih jamis Al-Albani menyebutkan khairun nisa man tasurruka idza absarta wa tuti'uka idza amarta wa takhfadu ghaibatuka fi nafsiha wa malika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebaik-baik wanita itu adalah wanita yang selalu membuat senang hati suami dan pandangan suami ketika memandangnya. Yang kedua, dia selalu taat kepada suami saat diperintahnya. Dan yang ketiga, ia selalu setia memelihara kehormatan diri dan harga diri suaminya, juga memelihara harta suaminya ketika suami tidak ada di sisinya. Lihat, ya barakallahu fikum. Ini sebaik-baik wanita kalian. Sehingga kalian kalau sudah mendapatkan istri solihah di rumah, ia ada di rumah, itu ibarat engkau simpan perhiasan yang paling indah, yang tak jemu-jemu engkau memandangnya, tak bosan-bosan engkau menikmatinya, dan engkau selalu senang bersamanya. Itu Ya. Kapan engkau pulang terhibur hatimu. Lepas lelahmu, hilang capekmu, datang senangmu. Itu yang diharapkan. Makanya penduduk surga itu ketika mereka masuk surga semua kesengsaraan dunia lenyap. Tidak lagi mereka hiraukan dan tidak ada nilainya bagi mereka sengsaraan itu. Tidak ada lagi rasa ya itu di surga yang sesungguhnya kalau di dunia ini rumah kita ibaratnya kalaupun engkau lelah capek mencari nafkah di luar begitu sampai di rumah hilang capeknya karena apa pulang begitu ketuk pintu buka rumah salam istri menyambutmu dengan senyumannya istri sudah menyiapkan minuman untukmu menghilangkan dahaganya itu sudah siapkan pakaian ganti untuk bajumu lepas yang kotor, ganti yang bagus dan telah siapkan untuk mandinya, telah siapkan gantinya. Setelah itu telah siapkan hidangannya, telah disiapkan minumnya, telah disiapkan tempat tidur istirahatnya dan telah siap ia melayaninya. Kira-kira antum senang atau sedih begitu? Saya tanya, sudah dapat begitu belum? Nah itu tanya kepada istrimu kau sudah bisa begitu belum? Suami tanya udah dapat begitu belum bikin. Usahakan. Ya, sebaik-baik wanita solihah seperti itu. Lihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau katakan, beliau sampaikan ala binisa binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku beritakan kepada kalian wanita kalian yang nanti akan tinggal di surga beliau sebut nama sifat mereka bukan namanya sifatnya al-wadud al-walud wal-a'ud beliau sebutkan itulah wanita yang besar cintanya dan wanita yang subur banyak keturunannya anaknya dan wanita yang selalu kembali pada suaminya sampai pun suami dolim padanya atau suami berbuat salah padanya bukan ia marah justru ia datang mendekat pada suaminya lalu ia genggam tangan suaminya dan ia pasrahkan dirinya dengan berkata wahai suamiku tanganku ada dalam genggamanmu Tak bisa ku pejamkan mataku sebelum engkau ridhoi kesalahanku atau kekuranganku dan kau maafkan kesalahanku. Dia pasrah pada suaminya. Kira-kira suami kalau istri pasrah seperti ini, mengaku salah, minta maaf, marah atau ramah. Suami yang baik pasti ramah. Ya, dia sadar dirinya yang salah. Nah, maka dari itu untuk yang kedua, supaya kita dapatkan wanita yang ideal seperti ini di rumahmu, istrimu, didik. Setelah kita pertama tentukan pilihan tepat sudah, kita dapat wanita solihah dari keluarga yang baik, keturunannya baik, dia wanitanya baik, apalagi dia cantik, masya Allah. Tinggal yang kedua, as fi islahi zaujah. Bagaimana usahamu membenahi istrimu? Bukan ganti loh, membenahi. Rumahmu nggak pindah tapi dibenahi biar tambah nyaman, tambah enak, tambah ya, tambah apa? Tambah menyenangkan. Begitu istrimu nggak ganti tapi bagaimana dibenahi kekurangannya, kesalahannya, ini upayamu. Sebab jangankan istri ya ikhwah. Kalian punya perhiasan pun kadang mesti dijaga, dirawat. Dan coba antum dengar gambaran dari Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Apa kata Allah Antum libasul lahun. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah menggambarkan dalam ayat yang agung ini, mereka istrimu ibarat pakaianmu. Dan kamu ibarat pakaian dia, pakaian bagi istrimu. Nah, kalau antum punya baju kotor, apakah langsung dibuang? Tidak tentunya dicuci biar bersih, disetrika biar rapi, sehingga dipakai nyaman dan indah. Nah, bagaimana? Tapi jangan digambarkan bajuku banyak, mesti istri harus banyak. Bukan begitunya. Bukan disitunya. Jangan, oh kalau begitu berarti bisa ganti-ganti baju. Ganti-ganti istri. Bukan. Ya, jangan salah mengerti. Yang dimaksudkan seperti pakaian itu. Engkau akan perlakukan seperti apa? Ketika kotor dicuci. Ketika kusut dirapikan, disetrika nyaman kembali dipakai, indah lagi dilihat. Begitupun ketika ada pada istrimu. Kekurangan bukan kamu cerai, bukan kamu marah. Kamu benahi kekurangannya, kau maafkan kesalahannya. Terus kedua pakaian itu kan menutup aurat kita. Begitu mestinya engkau dengan istrimu saling menutupi. Jangan engkau suami bongkar rahasia istrimu Istri bongkar rahasia suami, jangan. Ibarat pakaian menutup aib, aurat. Begitupun suami istri mestinya saling menutupi aib masing-masingnya. Cukuplah keduanya yang mengerti. Suamilah yang tahu istri, istri yang tahu suami. Dan indah lagi seperti sabda Nabi SAW. Al-mu'minu mir'atli akhihil mu'min. Mukmin cermin bagi saudaranya. Nah, kalau engkau suami cermin bagi istrimu dan istrimu cermin bagimu, yang tahu itu ya kekurangan istrimu dirimu. Begitupun istri yang tahu kekurangan suamimu ya kamu. Antum bercermin, maka di cermin itu ada gambarmu enggak? Sama enggak dengan gambar yang bercermin? Ketika kita bercermin di gambar yang di kaca itu yang di depan kita kaca itu gambar kita atau gambar orang lain? Gambar kita toh. Sama. Jadi kita ibarat cermin. Kekurangan istrimu ya ada padamu, kekuranganmu ya ada pada istrimu sehingga jadikan ibarat cerminmu. Yang paling ngerti tentang dirimu istrimu. Begitupun suami Ketika engkau sadari, ketika yang paling mengerti akan dirimu istrimu, begitu wanita, yang paling tahu dirimu suamimu. Sehingga Allah perintahkan kepada kalian untuk selalu membenahi, memperbaiki. Dengan cara apa? Dan ini kewenangan suami. Ya, kewenangan suami dalam perkara ini. Untuk membenahi karena tanggung jawab suami secara penuh Allah katakan dalam surat An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita yang bisa mengayomi, melindungi, bisa membimbing, membima, mendidik, ya, membina dan mendidiknya. Sehingga wanita itu menjadi lurus Nah kalau engkau suami lurus, istrimu lurus, searah, sejalan, itulah kebaikan kehidupan di situ. Nah, barakallahu fikum yang akan melahirkan mawaddah warohmah, yang akan melahirkan cinta dan kasih sayang di situ. Taib tadi ibarat pakaiannya menutupi, saling tutup, bukan saling bongkar. Jangan kau lepaskan aib suamimu ke orang lain diunggah di statusmu. Ya, suamiku begini-begini atau seakan-akan engkau tidak senang, tidak bahagia dengan suamimu. Nah, kalau kamu dapati suamimu kurang membahagiakanmu, dalam sisi apa? Kurang menyenangkanmu dalam sisi apa? Mestinya kamu sampaikan dengan baik pada suamimu, bukan diunggah di statusmu. Nanti pacarmu yang dulu tahu jadi perhatian padamu CLBK lagi. Cinta mama kembali apa? Bersemi lagi. Dia kasih angin segar. Sudah kau pisah saja jauh dari suamimu. Ayo dan aku saja. Emang dia ya penolong? Emang dia pahlawan? Bisa jadi dia cuma ingin kasih hancur rumah tanggamu karena kecewa denganmu. Nanti kau mau jadi budak nafsunya. Celaka lagi dirimu. Jangan begitu. Islam dia ajarkan begitu. Ajarkan kebaikan. Tawasabil hak, tawasabil sabar. Terus ibarat pakaian juga. ihobar fikum. Akan memperindah. Ingat kalau antum telanjang nggak pakai baju, nggak ada harganya. Dibilang gila, dibilang ini, bilang itu, ya nggak. Cuma antum jalan nggak berpakaian. Orang semua lari menghindar. Harga dirimu jatuh. Maka ingat, engkau suami akan tampak wibawamu, tampak kehormatanmu, kemuliaanmu ketika di bawahmu istri-istrimu, anak-anakmu, soleh-solehah. Itu wibawamu akan semakin mulia, terhormat, tapi ketika engkau tak bisa membina keluargamu, hancur rumah tanggamu, hancur semua urusanmu. Gak ada kewibawaanmu, gak ada kehormatanmu. Nah sehingga mestinya istri pun bisa memposisikan diri menjaga kewibawaan suami. Kehormatan suami. Seperti suami pun begitu. Karena supaya apa? Ingat wanita, yang harus kalian syukuri ketika Allah beri engkau seorang suami. Bagaimanapun kondisinya engkau syukuri. Dengannya engkau terlindung, terjaga dan kau punya status mulia istri. Ya. Sebagai ibu, ini status mulia di tengah masyarakat jelas. Siapa itu? Fulana, istrinya siapa? Fulan. Siapa itu? Ibunya Fulan status memulia dengan adanya suami dan engkau ternafkahi, terlindungi, terjaga, terhormat. Jangan pernah engkau mau lari. Kalaupun ada kekurangan pada suamimu, itulah ladang pahalamu. Sabarkan dirimu. Ada kebaikan pada suamimu, itulah ladang pahalamu. Syukuri. Seperti itu ya itu seperti hanya pakaian akan menjadi terhormat seorang dan pakaian itu kan juga menentukan posisi seseorang biasanya antum yang di perusahaan itu pakainya sama nggak seragamnya antara manajer presidennya dengan manajernya dengan karyawan biasa sama pakaiannya dengan cleaning service sama Pasti ada logo-logonya yang, oh ini tingkatannya ini, tingkatannya ini. Itu pun pakaian yang membedakan, betul? Ya ikhwah. Jadi keluarga itu pun suami istri ini akan tampak dari keluarganya. Kalau suami benar pintar membimbing istri dengan baik, akan menjadi mulia. Ingat sabda Nabi SAW. Yang paling baik itu bukan paling gagah, paling ganteng, paling kaya, paling tinggi jabatannya. Bukan. Beliau katakan, ahsanul atau akmalul mu'minina imanan ahsanuhum huluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baguslah ahlaknya. Dan beliau lanjutkan sabdanya, khiyarukum khiyarukum li ahlihi. Yang terbaik di antara kalian siapa yang paling baik pada istrinya. Wa anna khiyarukum min li ahli dan aku yang paling baik pada istriku. Itu Nabi SAW sampaikan. Standar seorang itu baik tidak baik itu yang menilai dengan penilaian objektif itu istri. Bisa jadi seorang di luar kayak pahlawan, orang semua senang, orang semua simpati, murah senyum, dermawan, tapi di rumah nggak pernah senyum, bakhil sama istri, bisa terjadi nggak? Bisa terjadi. Di ruang orang banyak pengagumnya, di istri di rumah banyak apa? Murungnya. Karena apa? Jelek perilakunya. Hati-hati, ikhwan. Tapi kalau orang di rumah sudah mulia, otomatis di luar pun akan seperti itu. Makanya dikatakan dari ucapan ulama salaf, bila engkau lihat ada seorang laki-laki miskin, tapi tampak tenang, senang hidupnya. Maka di balik dia ada istri solihah. Ya, itu dia dapatkan ketenangan, kesenangan dalam kehidupannya, bahagia tampaknya. Tapi yang kau lihat orang yang kaya hidupnya, masya Allah, iwa barakallahu fikum, ngaji pun gak tenang. Ya, sebentar keluar, angkat HP-nya, sebentar kan. sama istrinya pun nggak tenang sebentar, kri, telepon lagi, nanti kapan duduk tenang sama istri pun nggak sempat. Terlalu banyak usahanya di mana-mana cabangnya ada. Ya urusannya di mana-mana, di luar negeri, dalam negeri, dalam luar kota, dalam kota. Sehingga ketika duduk sesaat kering bunyi lagi di dibuat bos ini bagaimana? Bicara lagi. Baru mau ngomong sama istri kering, makan saja nggak tenang, nggak tuh sama istrinya. Sibuknya luar biasa. Begitu yang dimau. Ya wabilabar barakallahu fikum. Kalau anda tidak bisa menikmati bersama keluarga. Luput kebaikan dunia kalian. Tidak dapatkan kenikmatan dunia. Lalu di akhirat dapat apa kira-kira? Belum tentu. Karena kenapa beliau katakan tadi. Bila seorang suami atau seorang hamba seorang laki-laki diberi istri solihah, Allah telah menolong separuh agamanya, maka bertakwalah kepada Allah separuh yang sisanya. Ingat bahwa yang banyak menyebabkan seorang masuk neraka itu dua lubang. Yang pertama apa yang ada di antara rahangnya, lisannya. Kedua apa yang di antara dua pahaknya, kemaluannya. Nah ini gambaran syahwat. Kalau engkau sudah menikah, syahwatmu sudah reda. Pandangan sudah tertunduk. Kemaluan terjaga. Gelora hasrat nafsu birahi sudah teredakan, teredam, tenang. Tinggal satu, engkau bisa nggak jaga lisanmu? Untuk bicara yang baik, jangan sembarang bicara. Karena lisanmu ini akan pengaruh ke hatimu. Dikatakan Nabi SAW, La yastakimu imanu abdin hatta yastakimu kolbu. Iman seorang tidak akan istiqomah kecuali apa? Hatinya istiqomah. La yastakimu kolbu hatta yastakimu lisanu. Hati ini tidak bisa tenang istiqomah. Sehingga lisan ini istiqomah. Bagaimana istiqomahnya lisan? Tahan, jangan bicara kecuali yang baik. Makanya beliau bilang tadi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, keselamatan bagaimana bisa kita selamat?" Tahan lisanmu. Betahlah engkau di rumah. Kenapa? Untuk kita bisa bayar di rumah betah, senang, ambillah istri solihah. Terjaga Sahwatmu, Lisanmu pun terjaga. Masya Allah. Tinggal kita bertakwa kepada Allah dalam urusan lisan kita. Jangan bicara subhat, Jangan bicara tanpa ilmu. Nah kalau sudah terjaga lisan kita. Terjaga kemaluan. Sungguh itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Laki-laki atau wanita sama. Allah katakan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 35 Allah sampaikan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat Allah sebutkan 10 sifat di situ sungguh muslimin muslimat muslim laki-laki muslim wanita mukmin laki-laki mukmin wanita laki-laki yang taat wanita wanita yang taat laki-laki yang jujur wanita yang jujur Ya. Terus sampai kepada laki-laki yang menjaga kemaluan dan wanita menjaga kemaluan. sehingga Allah tutup dengan ayat. Adalahum maghfiratan wa ajaran azima. Allah janji bagi mereka itu sama janjinya. Laki-laki dan wanita Allah janji bagi mereka. Yaitu apa? Ampunan. Dan Allah janji bagi mereka pahala besar itu surga. Taib ya barakallahu fikum. Yang kedua tadi langkah kita apa? Usaha membenahi istri. Karena itu kuncinya. Kalau istri semakin solihah, <coughs> maka semakin baik keadaan rumah. Nah ya fila barakallahu fikum. Karena dari istrimu nanti, seperti yang Allah katakan, di surat An-Nisa coba renungkan firman Allah. Di ayat pertama, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian asalnya dari satu jiwa yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, lalu Allah ciptakan istrinya darinya. Wa bassa minhuma rijalan katsira nisa, dari istri itulah berturunan laki-laki anak perempuan yang banyak. Itu ya ikhwah barakallahu fikum. Sebelum ada anak, perbaiki benahi dulu. Karena ibu madrasah pertama bagi anak. Kebaikan dan kesalahan wanita itu kunci kebaikan bagi keturunan kita pula. Sehingga engkau laki-laki jangan buru nafsu. Lihat cantik langsung iyo. Ya, iyo sudah. Berapa panaiknya? Biar mahal, yang penting cantik. Subhanallah ternyata aduh dapat cantiknya nggak dapat senengnya. Ya, Ikhwah karena banyak orang lain menikmatinya. Nah selalu selama afiatnya hati. Nah tadi digambarkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Kalian ibarat pakaian buat istri kalian. Istri pakaian buat kalian. Ya, yang namanya pakaian tadi di samping dia menutup aurat, akan menjadi indah. Karena pakaian ini termasuk apa? Yang akan memperindah. Begitu engkau suami, ketika didampingi istri soleh akan semakin indah hidupmu, semakin wibawa ya dirimu dan semakin tentram jiwamu. Sehingga manusia pun melihat baiknya. Perhatikan itu. Dan nafilah barakallahu fikum layaknya pakaian di samping memperindah juga dia pun akan memberikan apa memberikan kehangatan bagimu nah kalau tubuhmu nggak dibarisi baju nggak pakai baju gampang masuk angin kedinginan dari matahari kepanasan kan pakaian melindungimu begitu engkau dan istrimu hendaknya saling melindungi, saling menyayangi. Supaya apa? Saling menjaga. Ini indah sekali gambaran dari Allah. Suami terjaga dari fitnah wanita, syahwat, begitupun istri. Sehingga tertunduk pandangannya, terjaga kehormatannya. Nah, baik barakallahu fikum. Perhatikan para wanita, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Khairun nisaikum al-wadudul walud al-muwatiyatul muasiyah Iza Allah." Beliau sampaikan sebaik-baik istri kalian, sebaik-baik wanita kalian adalah al-wadud, wanita yang besar cintanya pada suami. al wadud subur banyak anaknya. Al-muwatiyah wanita yang lembut tidak kasar. Al-muwasiyah wanita yang selalu membantu suami dalam kebaikan. Itu sebaik-baik istri. Suami mau ngaji nggak pernah dilarang. Dan dia bersiap lembut kepada suaminya. Santun dalam tutur katanya, sopan bicaranya. Subhanallah. Dan dia besar cintanya. Inilah sebenarnya ketenangan. Karena apa? Yang membuat tentram jiwa seseorang. Ketika gejolak syahwatnya telah reda. Tinggal membuat tenang jiwanya, ilmunya ambillah yang benar. Jangan ikuti yang subhan. Tinggal belajar ilmu agama. Dan lanjutnya beliau katakan itu sebaik-baik istri kalian kalau ia bertakwa kepada Allah. Biarpun dia besar cintanya, banyak anaknya, dia lembut, santun, tapi tidak takwa kepada Allah, tidak diterima, tidak ada baiknya. Karena akan membawa ke neraka. Dengan catatan tadi, bukan cantiknya jadi ukuran, bukan cintanya, bukan banyak anaknya semata, tapi tak takwanya. bisa dan sejelek-jelek wanita kalian kata Rasulullah SAW al mutabarrijatul mutakhayyalat hunnal munafiqat. Sejelek-jelek wanita kalian adalah yang suka bersolek, berdandan, keluar rumah, mejeng. Dia berjalan sombong. ya Pamer kecantikannya. Pamer kekayaannya. Dialah wanita munafik. La yadkhulul janna minhun illa misl ghurabil Tidak akan masuk surga dari mereka kecuali seperti burung gagak yang berwarna merah. Tapi barakallahu fikum. Sementara skors di sini dulu istirahat sejenak. Nanti kita lanjut untuk sesi kedua. Barakallahu fikum. subhanallahi bihamdik. Asyhadu anda jangan ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik. Walhamdulillah Rabbil Alamin